Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs>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 Kita tebangan bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Eh, eh, tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Oh, jauh. Tuk tunggal bilang rompang. Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, Ulan dari dibawa lari Mak Rompang. Huh. Ya, Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompang mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara datang kepada padepokan Telaga Sore untuk menemui Wulandari. Namun sayang, Wulandari sedang melakukan semedi sehingga Batara tidak dapat bicara langsung dengan kekasihnya itu. Tapi Batara sudah bisa berbicara dengannya sepi. Bahkan Batara sudah mengungkapkan semua kejadian ketika Wulandari melihat Batara bersama Andita di lereng Gunung Raya. Sementara itu, Mak Rompang kembali dalam keadaan mabuk asmara perempuan ganas itu lupa untuk menebar malapetaka. Aduh, angin ini kencang sekali. Sampai menerbangkan segala yang ada di dalam kamar ini. apa, anakku? Kau terdengar mengerang kesakitan. Iya, Bu. Saya seperti masuk angin. Ibu kan sudah bilang, kalau sedang hamil begini, jangan suka larut malam tidur munak Dan jendela ini jangan terbuka begini, tidak baik. Jendela itu tadi tertutup, Bu. Tapi tiba-tiba terbuka ditiup angin. Ah, sudah, sudah. Kau duduk saja, biar ibu yang menutupkannya. Nah, begitu. Kalau sudah tertutup rapat, kau tidak akan masuk angin lagi. Ah, tidurlah, supaya kau sehat, nak. Iya. Aduh, bagaimana ini? Kenapa lagi, nak? Aduh, perutku terasa sakit. Apa saya mau melahirkan, Ibu? Ah, kau ini ada-ada saja, Gandini. Mana mungkin orang hamil lima bulan terus melahirkan? Ah. Tunggu sebentar. Akan aku ambilkan minyak serai Nanti aku balur ke seluruh tubuhmu, biar hangat. Iya, Bu. Terima kasih. Ibuku ternyata sangat memperhatikan keadaanku. Aku tidak menyangka kalau ibuku sangat sayang padaku. Selama ini aku hanya diperhatikan oleh bapakku. Bahkan sampai belajar ilmu kadikjayaan pun, aku belajar dari bapakku. Belajar menghadapi hidup, belajar dari bapakku. Sampai belajar ilmu peperangan pun dari bapakku. Aku hampir-hampir tidak pernah belajar kelemah lembutan. Aku hampir tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang wanita, menjadi calon seorang ibu. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. perutku. Aduh. Aduh, jendela itu terbuka lagi. anakku. rompang dari mana? Aku baru saja bertemu dengan anakmu. Anakku? Ya, anakmu. Aku bermain-main dengan dia. Aku bahagia sekali. Anakku? Ya, anak di dalam kandunganmu itu. Oh, bayi di dalam kandunganku ini. Kini perutmu pasti tidak sakit lagi. Karena aku sudah keluar. Aku tidak mengganggumu lagi. Oh. Cepatlah melahirkan Aku sudah tidak sabar menunggu bayimu. Bayiku? Untuk apa bayiku? Akan aku didik menjadi manusia yang perkasa. Manusia yang bisa menumpas musuh-musuhnya. Tapi ingat, bayimu juga adalah bayiku. Aku tidak mengerti maksud Mak Rompang. Nanti kau juga akan mengerti. <laughs> Pergi saja perempuan aneh itu. Dia belum menerangkan padaku maksudnya menemui bayiku di dalam perutku ini. Aneh ya, sakit perutku jadi hilang. Gandini? Kau bicara dengan siapa tadi, Gandini? Bicara? Aku ada dengan siapa-siapa, Bu? Ibu mendengar dari tadi. Bahkan ibu mendengar lawan bicaramu, Gandini. Kenapa ibu tidak masuk saja? Sukan bahwa aku tidak bicara dengan siapa-siapa. Kau mengunci palam, nak? Tidak. Aku tidak pernah beranjak dari atas tempat tidur ini. Ah, sudahlah, Eh, ibu balur badanmu dengan minyak serai ini. Saya sudah tidak apa-apa, Bu. Perut saya sudah tidak sakit. Ini perasaanmu, Gandini. Angin jahat masih ada di dalam badanmu. Iya, Bu. Eh, nah, jangan bilang kau sudah sembuh. Lihat tuh, seluruh punggungmu dingin. Mulai hari ini, Ibu minta supaya kau jangan berlatih gerakan-gerakan silatmu lagi. Nanti anak di dalam kandunganmu ini akan rusak. Iya, tapi aku berlatih untuk kesehatan bayiku, Bu. Mana ada jurus-jurus silat untuk kesehatan bayi di dalam nak? Jurus-jurus silat itu kan untuk memukul lawan di dalam perkelahian. Ada, Bu. Ah, sudahlah. Ibu minta supaya kau mengikuti omongan ibumu ini, nak. Karena selama ini kau selalu mengikuti omongan bapakmu. Tapi kini bapakmu sudah tidak ada. Lalu siapa lagi yang harus kau ikuti kalau bukan omongan ibumu ini? Iya, Bu. Nah, Selesai, lalu berselimutlah supaya badanmu menjadi hangat. Iya, Bu. Iya, eh, Jentuti, tahu nggak? Jentuti, Jentuti kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto?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 Sudahlah, aku mau pulang dulu. Mungkin di luar hari akan hujan. Malam ini bulan terang sekali jatuh. Tidak mungkin hari akan hujan. Sudahlah, perasaanku tidak enak. Aku tidak mau terulang lagi kejadian tadi malam. Ya, itu karena kau penakut. Siapa yang tidak takut, Punto? Bila melihat sosok perempuan cantik, tiba-tiba berubah menjadi seorang nenek yang sudah keriput. Ah, sudah. Di sini dulu. Aku akan perkenalkan kamu dengan gadis itu. Kalau siang hari, aku mau bertemu dan berkenalan dengan kawanmu itu. Tapi kalau malam hari, heh, tidak. Kenapa? Aku harus pulang. Hari sudah larut malam. Ya, terserah kamu lah. Aku pulang duluan. Besok aku akan datang ke sawahmu. Aku ingin mendengar cerita tentang pertemuanmu malam ini dengan dia. Ya, tentu akan aku ceritakan. Asal kau tidak bercerita pada kedua orang tuaku. Ah, sebentar lagi gadis itu pasti akan sampai di halaman rumah ini. Ah? ah <laughs> kau terkejut dengan kedatanganku ini? Ah, ah, iya, iya. Ah, mari masuk ke dalam rumahku, mari. Di sini saja. Ah, aku akan memperkenalkanmu pada kedua orang tuaku. Nanti saja. Hari sudah larut malam. Ah, tidak apa-apa, ayo. Jangan. Nanti apa kata orang tuamu? Seorang gadis datang tengah malam begini. Ya, baiklah. Kalau kau datang lebih cepat, kau akan aku kenalkan pada kawanku. Suatu saat aku akan berkenalan dengan kawanmu itu. Kenapa kau terlambat datang? Hmm? Padahal aku sudah menunggumu sejak tadi sore. <laughs> aku mampir di rumah seorang kawanku. Oh. Aku menengok bayinya. Aku bermain-main dengan bayinya. Siapa kawanmu itu? Gandini. Uh, sudah besar anaknya itu? <laughs> sudah berusia lima bulan. Oh, masih bayi? Ya, aku suka pada bayi itu. Lucu dan berani. Aku suka karena nanti juga kita akan punya bayi. Ya, aku sudah bicarakan rencana kita untuk masuk dalam perkawinan kepada kedua orang tuaku. Bagus, lebih cepat tentu lebih baik. Tapi orang tuaku ingin berkenalan dulu denganmu. Buat apa? Ya, tentu saja dia ingin tahu siapa calon menantu mereka, di mana rumahnya, siapa orang tuanya, bahkan siapa namamu. Aku belum pernah tahu. <laughs> Aku juga belum tahu siapa namamu. <laughs> Baiklah. Namaku Punto, anak tunggal dari keluarga Kimakuta. <laughs> Panjang betul namamu. <laughs> Siapa nama? Dan bolehkah aku tahu namamu malam ini? Setelah sebulan kita perkenalan, aku belum pernah tahu namamu. Apakah itu perlu? Ya, <laughs> karena aku sudah bilang bahwa orang tuaku ingin sekali tahu asal usulmu, namamu, orang tuamu, dan kau berasal dari mana. Eh, siapa namamu? Ah, nantilah. Eh, uh, eh, uh, jangan pergi dulu. Tunggu dulu. Uh, <laughs> hari sudah hampir pagi, Kang. Aku harus pulang. Nanti orang tuaku mencari-cari aku. Iya, aku tahu. Biar aku yang mengantarkanmu pulang. Uh, uh. Mana kamu? <laughs> Lepaskan Kang Punto, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau sebutkan namamu. Ah, Ayo sebutkan. Hmm? Nah, lepaskan. Besok kita bertemu lagi. Eh, ini kembang goyangmu ketinggalan. Ah. Dia lari terus di dalam gelapan malam ini. Padahal tusuk kondenya ini tertinggal. Oh, uh,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 Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Wah, bagaimana pertemuan kalian tadi malam, Punto? <laughs> Wah, pertemuan yang sangat mengembirakan, Catu. Gembira? <laughs> ya, kami sempat berpelukan sambil tertawa-tawa. Wah, berpelukan? <laughs> Wah, rupanya gadis itu sudah sangat mencintaimu, Punto. Iya, aku pun juga sangat mencintainya, Jatuh. Nih, sampai tusuk kondenya tertinggal. Nih, lihat. Hmm, <laughs> kembang goyang. Wah, <laughs> pasti dia baru jadi pengantin. Ya, mana mungkin. Punto, perempuan yang memakai tusuk konde berupa kembang goyang begini, ya. biasanya adalah pengantin Alah, baru. Lah, mana mungkin pengantin baru bisa keluar rumah sering itu jatuh. Apalagi tengah malam. <laughs> Hmm? Iya juga ya. uh, <laughs> nih, tusuk kondenya. Mm -mm. Eh, huh? telapak tanganmu berdarah? <laughs> iya, terkena ujung kembang goyang itu tadi malam. Hmm, aneh, kenapa? Darah di telapak tanganmu berwarna ungu. Oh. Mungkin kembang goyang itu ada racunnya. Oh, tapi aku tidak merasa apa-apa. <sighs> sudahlah, buang saja kembang goyang itu benda itu pasti ada eh, racunnya. jangan, jangan. Aku suka pada benda ini. Kalau dia datang lagi, akan aku pasangkan kembang goyang ini di kepalanya. Sudah hampir empat bulan aku memikirkan teka-teki tulisan ini, tapi belum juga terpecahkan, Andita. Mungkin tulisan itu hanya hiasan saja, Rama. Menurut yang aku tahu, tulisan yang dibuat Ki Pandai Urat ini mengandung makna. Apalagi Ki Pandai Urat itu semasa hidupnya adalah seorang yang sakti. Jadi, pasti tulisan itu adalah sebuah petunjuk tentang di mana kitab itu disembunyikan oleh Ki Pandai Urat? Betul sekali, anakku. Lalu, apa yang akan Rama lakukan sekarang? Kita pergi ke puncak Gunung Sumbing sekarang. Kita cari kitab itu di sana. Pergi bersamaku ke sana? Iya. Yes! Kira Bumi dan putrinya yang bernama Andita melakukan lompatan aneh. Mereka melompat bagikan salto, lalu tubuh mereka bagai diselimuti oleh kabut tebal sehingga hilang dari pandangan. Namun tiba-tiba mereka sudah berdiri di puncak Gunung Sumbing, di tempat jasad Kipande Urat dikuburkan. Hari masih siang, sedangkan langit begitu cerah. Puncak gunung ini sudah dipenuhi oleh semak belukar. Sedangkan dulu merupakan pedepokan yang bersih dan asli. Rama pernah kemari? Dulu ketika kau belum lahir. Disinilah Ki Pandai Urat menggembleng muridnya yang bernama Nyi Sepi dengan tekun. Sehingga Nyi Sepi menjadi seorang perempuan sakti yang sulit dicari tandingannya. Hanya sayang, kehebatan Nyi Sepi itu belum bisa mengalahkan perempuan jahat yang bernama Mak Sehingga Nyi Sepi harus kehilangan tangan kirinya dalam sebuah perkelahian dengan Mak Rompang beberapa tahun yang lalu. Apakah Ki Pandai Urat bisa menghadapi Mak Rompang itu, Rama? Rasanya bisa. Namun sayang, Ki Pandai Urat keburu meninggal karena tua. Sehingga cita-citanya untuk mengalahkan perempuan jahat itu tidak kesampaian. Dan itu sebabnya Ki Pandai Urat menulis kitab untuk bisa dipergunakan kelak oleh muridnya. Kitab yang berisi ilmu-ilmu pemunah Mak Rompang. Tapi karena Ki Urat sangat takut kitab itu jatuh ke tangan Mak Rompang, maka dia menyembunyikan begitu rapi. Tapi buat apa Rama mencari kitab itu? Bukankah tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita? Ya, aku bersedia payung sebelum hujan, anakku. Aku melihat gelagat Nyai Dusila yang akan membahayakan kita kelak. Nyai Dusila mulai berkawan dengan Marompang. Kalau mereka berdua menyerbu ke dusun kita, maka kita akan kalah. Kita akan jadi budak mereka seumur hidup. Oh, berbahaya juga ya. Iya, mari kita cari. Di mana kitab itu disembunyikan? Iya, Rama. Untung Kei Pandai Umrat sudah mencabut pagar gaib di sekitar puncak gunung ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bebas melangkah seperti ini. Apakah dulu Rama terkena pagar gaib Ki Pandai Urat di puncak gunung ini? Oh tidak. Karena aku sudah tahu, sehingga aku hanya memperhatikan tempat ini dari jauh, dari dusun kita. Nah, ini kuburan Ki Pandai Urat. Dan ini bekas kubuk Ki Pandai Urat. Dan di atas batu ini, laki-laki tua itu sering melakukan semedi. Hmm, Rupanya Rama tahu sekali tentang kehidupan Ki Pandai Urat. Aku suka pada Ki Pandai Urat karena dia laki-laki sakti. Itu adalah laki-laki yang baik hati dan ulas asih. Oh, begitu. Mana kulit rusa itu, Andita? Ini, Rama.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 Kira Bumi dan Andita kembali membuka lembaran kulit rusa yang mereka bawa. Lalu keduanya membaca tulisan yang tertera di atasnya. Namun mereka belum bisa memahami apa makna tulisan itu. Sementara hari semakin siang, matahari mulai bersinar dengan teriknya. Nah pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini?